Ma al iman? Masalah iman adalah masalah yang penting dibahas oleh para ulama bahkan sebahagian dari mereka menulis secara terpisah pembahasan iman ya seperti al iman tulisan Ibnu Mandah Syekhul Islam juga ada menulis Kitabul Iman dan para imam-imam yang lainnya secara khusus menulis satu kitab terpisah berbicara tentang iman. Hal ini dikarenakan atau disebabkan penyimpangan ataupun bid'ah yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah berkaitan tentang masalah iman, yaitu tentang status iman pelaku-pelaku dosa besar. Maka dari situ para ulama menitik beratkan perhatian mereka pembicaraan tentang masalah iman ini. Dan hampir semua buku-buku akidah tidak luput dari membicarakan masalah iman. Apa-apa saja yang perlu kita ketahui tentang iman, iman yang merupakan salah e, perkara yang penting yang ditanyakan oleh Jibril ketika beliau mengajarkan kepada sahabat, kepada umat Muhammad tentang agama mereka. Dari ketiga pertanyaan yang diajukan oleh Jibril, salah satu diantaranya adalah pertanyaan Jibril, Akhbirni anil iman. Ya, ceritakan, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang iman. Jadi ini menunjukkan bahwa al-iman minad Masalah iman ini termasuk masalah agama, bahkan merupakan perkara yang sangat fundamental, penting sekali, asasi. Pertama kita ingin mengetahui apa itu iman, yaitu definisi iman itu sendiri. Jawabnya adalah Al-iman kaulun wa amalun kita akan membahas definisi iman. Definisi, ini sering kita sampaikan, ya sering kita bahas. Jawabnya adalah al-iman kaulun wa amlun. Ini definisi lain dari iman. Biasa kita mendefinisikan iman dengan uh, kita katakan al-iman atas diful jazim. Iman adalah pembenaran yang jazim, yang teguh. Pembenaran yang teguh itu dinamakan iman. Ada yang mengidentikan iman dengan yakin. Ada yang mengidentikan iman dengan at yaitu pembenaran. Definisi-definisi tersebut tidaklah paling bertentangan. Karena definisi-definisi itu merupakan bahagian dari makna iman yang sangat luas. Jadi makna iman sangat luas. Para ulama mendefinisikannya dengan berbagai macam definisi, di antaranya yang disebutkan tadi, atas tasdiqul jazim, ada yang mengatakan iman adalah at-tasdiq bil lisan. Al yakin bil qalbi wa amal bil jawarihi. Iman adalah i'tiqad bil qalbi, keyakinan, keyakinan di dalam hati. Kemudian at-tasdiq bil lisan, kebenaran dengan lisan. Qaulu bil lisan, ucapan persaksian dengan lisan dan amal bil jawarih. Ini salah satu dari definisi iman. Jibril ketika ditanya uh, ketika bertanya tentang iman dijawab oleh Rasulullah dengan rukun-rukunnya yaitu rukun iman yang enam al-iman an minabillah wa malaikatihi wa kudubihi, wa rusulihi wa yomil akhiri, wa tu'mina minabil qadari khairihi wa syarrihi Rasulullah ketika ditanya tentang iman beliau menjawab dengan rukun-rukunnya jadi semua itu saling melengkapi dan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang iman. Iman adalah tasdikul jazim, kebenaran yang teguh. Ya keyakinan yang terpancar dalam dalam hati sanubari kita itu adalah iman. Ya tentang Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, kemudian tentang malaikatnya, hari berbangkit dan iman kepada takdir. Iman juga merupakan ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati atau keyakinan di dalam hati, dan amalun bil jawarihi yaitu amal ya amal perbuatan termasuk juga dalam definisi iman. Nanti akan kita jelaskan juga bahwa iman kadangkala di, diucapkan juga atau digunakan juga definisinya atau istilahnya untuk amalan-amalan jawarih. Ya, tidak terkhusus amalan-amalan kalbi Itu apabila iman dipisahkan dari Islam. Namun apabila iman digandingkan dengan Islam, maka iman tertuju khusus untuk makna amalan-amalan jawari, amal ah, apa amalan-amalan kulub, yaitu amalan-amalan hati. Ya, apabila disandingkan penyebutannya dengan Islam, maka makna iman terkhusus kepada makna al-amal al al -al -al -al yaitu amal-amal hati, ya amalan-amalan hati seperti ya iman kepada Allah, malaikat, rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari berbangkit, dan iman kepada takdir. Beliau mengatakan, penulis mengatakan jawab al-iman kaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya iman terangkai ya, terangkai dari dua perkara ini, yaitu kaulun wa amalun. wahamalun, wa amalun, ucapan dan perbuatan qaulul qalbi wal lisan ucapan baik itu ucapan qalbi ucapan hati yaitu apa yang terucap apa yang terbetik apa yang terlintas ya di dalam hati apa yang tertanam di dalam hati yaitu berupa keyakinan wa qaulul lisan dan ucapan lisan yaitu persaksian syahadat kita itu adalah bukti keimanan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu bukti keimanan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarihi. Demikian juga amalan qalbi seperti tawakal, cinta, ya, inabah, kembali kepada Allah. Ya, kemudian eh, eh, kita katakan eh, eh, khauf wal raja. Ini merupakan amalan-amalan hati yang merupakan bukti dari keimanan. Ya, kau kita dan raja, raja adalah pengharapan kita kepada Allah. Ini amalan hati yang menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah. Demikian juga mahabbah wal ikhlas wa tawakkal ala Allah, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini merupakan amalan kalbi yang merupakan bukti kita ya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa amalul lisan dan amalan lisan ya amalan lisan seperti zikir doa yang kita lakukan wal jawarihi dan amalan-amalan jawarih ya amalan-amalan jawarih seperti salat yang kita lakukan puasa zakat haji yang kita kerjakan ini merupakan bukti iman jadi iman terangkai dari dua perkara yaitu qaulun wa amalun ini disebut dengan rangkaian iman yang mana iman tidak akan sempurna, tidak akan lengkap, ya tidak akan utuh tanpa rangkaian-rangkaian ini. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu iman naik dan turun. Ada grafiknya. Ya, ada grafik iman Kadang-kadang iman naik, kadang-kadang turun. Naik dia dengan ketaatan, turun karena perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Wa yatafadalu ahli wa yatafadalu ahluhu fihi dan ahlul iman, orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatannya, yaitu tingkatan mereka di dalam keimanan. Jadi mereka tidak satu tingkatan. Ahlul iman kaum mukminin orang-orang yang beriman itu ya yatafadalu imanuhum. Ya, bertingkat-tingkat nilai tingkat keimanannya, tidak satu tingkatan. Tidak satu tingkatan. Nah, ini merupakan satu gambaran, satu definisi yang umum tentang iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana barang siapa yang meyakini hal ini, ya, di dalam masalah iman, maka dia telah selamat dari perkataan dari bid'ah khawarij dan murji'ah Ya, barang siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus ya faqad kharaja min al-irja'i kulliyah. Barang siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun ya yazidu wa yanqus maka ia telah keluar dari perkataan murji'ah dari awal sampai akhirnya. Min awalihi ila ila akhirihi. Nah, demikian. Demikian juga dia akan lepas, dia akan terbebas, dia akan bersih dari bid'ah khawarij yang mengatakan iman la yatajazza. Iman tidak terpisah-pisah, iman satu bagian yang bulat tidak boleh sumbing, tidak boleh pecah. Kalau pecah berarti sudah batal hilang keimanannya. Maka dari itu dari keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, iman statis, ya uh, uh, murjiah, kaum murjiah menyamakan iman Abu Bakar dengan iman ya ahlu maksiat. Mereka menyamakan iman Al-Fusaq dengan iman Jibril. Bahkan Zulatul Murji'ah, bahkan ada yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah sebatas ma'rifah. Ya, iman mereka identikkan dengan ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksud di sini adalah mengenal Allah. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Allah, tahu Allah, maka dia sudah beriman. Ya, menurut definisi mereka ini, berjalan dengan definisi ini, mereka mengatakan bahwa iblis juga beriman. Ya. Fir'aun juga beriman. Eh, dan Abu Jahal, Abu Lahab juga beriman. Nah demikian Ibn pikir. Ya, karena mereka mengatakan bahwa iman sekedar ma'rifah. Ini gulat al-murji'ah. Gulatul murji'ah. Ya, kaum murji'ah yang ekstrim. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum murjiah juga ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana juga kaum khawarij ada tingkatan-tingkatannya. Ya khawarij yang paling rendah, tapi paling berbahaya juga seperti kaum dia, yaitu orang-orang yang memprovokasi manusia untuk membangkang kepada pemerintah, namun mereka sendiri tidak tidak terlibat di dalamnya. Ini ini golongan eh, golongan khawarij ya, yang ringan tapi berbahaya. Ya, kemudian di antara golongan-golongan murjiah ada namanya fuqaha ul murjiah. Ya, fuqaha. Nah, murjiah itu fuqaha. Yaitu kalangan yang mengatakan iman itu qaulun, iman itu uh, hanyalah uh, eh, qaulun bil lisan atau itu i'tiqadun bil qalbi saja tanpa menyertakan amal di dalam iman. Tanpa menyertakan amal tanpa memasukkan amal di dalam rangkaian iman. Mereka disebut ya uh, eh, atau fuqaha. Nah, jadi mereka juga tingkatan eh, eh, eh, berada, di dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda ya kaum Murji'ah sendiri. Yang paling parah tadi kita sebutkan Gulatul Murji'ah yang mengatakan iman sebatas ma'rifah. Dari situ mereka mengatakan iblis juga beriman. Demikian Ibn Fiddin rahimani wa Itulah dia mazahib nas, ya, mazahib pendapat-pendapat manusia berkaitan dengan masalah iman. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka pertengahan di dalam bab ini Ya, seperti yang kita katakan tadi, ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan iman kaulun wa amalun dua yang kusul. Iman ucapan dan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Nah, di sini penulis mengungkapkan dengan ucap dengan perkataannya kaulun wa amalun tanpa menyatakan i'tiqadun karena masalah itifat itu masalah yang sifatnya gaibiyah tidak diketahui oleh manusia. Berkaitan dengan iman yang bisa kita lihat secara lahiriah. Jadi beliau hanya mencantumkan qaulun wa amalun untuk menunjukkan iman seseorang. Iman seseorang yaitu apabila dia sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia beriman kepada Allah, dia nyatakan itu, lalu amalun, ada amal yang nyata dari dirinya bahwasanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman maka dia dikatakan mukmin. Adapun urusan hati ini urusan yang tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun termasuk di dalamnya ikhwanuddin seperti yang dijabarkan dari qaulul qalbi wa amalul qalbi. Qaulul qalbi wa amalul qalbi yang menunjukkan indikasi iman. Qaulul qalbi ya seperti keyakinannya ya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Allah, kepada rasulnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian amalul qalbi seperti ikhlasnya, doanya kepada Allah, kemudian uh, ikhlasnya, tawakalnya, mahabbahnya, roja dan khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibnu Fiddin Azani Allah wa Jadi ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman yatajazza Iman itu terbagi-bagi. Ya, tidak satu tingkatan, tidak satu bagian. Ada iman para nabi. Inilah iman yang paling tinggi. Iman yang tertinggi adalah iman para nabi dan rasul. Kemudian iman para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat Nabi Dan yang paling utama adalah iman sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana iman sebagaimana rasul mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik rasul dan utusan Allah. Maka sahabat beliau juga adalah sahabat eh, para nabi yang terbaik, yang paling utama dan iman mereka adalah iman yang paling tinggi. Ya, setelah iman para iman para nabi. Ya, kemudian seterusnya dan seterusnya seperti kata Nabi, ya khairul khairun nasi sami'tum alladziina yalunahum maladina alladziina yalunahum. Nah demikian Ibn Fidin. Itu tafadul ahli, ahli iman. Ya tingkatan-tingkatan ahli iman. Jadi umat ini tidak akan bisa menyaingi, menyamai, menandingi iman para sahabat. Ya, umat ini tidak akan bisa menyaingi, menandingi, ya, menyam, uh, eh, kita katakan melampaui iman para para sahabat Ibn Fidin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah itulah dia iman, ya iman dengan e, definisi yang kita sebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Mad dalil ala kaunihi kaulan wa amalan. Apa dalilnya bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan? Apa dalilnya bahwa iman terangkai dari ucapan dan perbuatan? Tidak hanya perbuatan dan tidak hanya ucapan. Tidak hanya perbuatan, misalnya seorang ya bersedekah, Rajin dia membagi-bagikan hartanya. Salah satu amalan. Tapi tidak ada ucapan lisan yang menunjukkan dia ber, beriman. Maka ini tidak bermanfaat baginya. Dia tidak bermanfaat baginya amalan tersebut dan amalan ini tidaklah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ber, beriman. Kalau kita lihat ada orang bagi-bagikan hartanya, yaitu bersedekah, apakah langsung dengan itu kita katakan dia mukmin? beda. Demikian juga orang yang mengucapkan dia beriman, ya, dia mengucapkan syahadat, tapi perbuatan yang menyelisih syahadatnya, misalnya dia dia sujud kepada berhala, ya dia sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapannya ini tidak berlaku karena perbuatannya menyelisihi perkataannya. Jadi harus kedua perkara ini harus sinkron yaitu antara qaulun wa amalun. Apa dalilnya bahwa iman terangkai dari qaul dan amal? Dalilnya banyak sekali Ikhwanikuddin disebutkan di sini oleh penulis di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kamu cinta kepada iman dan menghiasinya di dalam hati kamu. Habbaba ilaikumul iman ay bil a'mal dengan melakukan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi tuntutan dari iman. Ya, muhabbabun ilal iman, seorang yang mendapat anugerah dari Allah yaitu cintanya kepada iman, yaitu cintanya kepada amal. Ya, motivasinya untuk ber, beramal motivasinya untuk beramal. fi dan masukkannya ke, ke dalam hati hati kamu, menghiaskannya ke dalam hati kamu. Ini adalah i'tiqad. I'tiqad. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang iman, iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ya kepada hamba-hambanya sehingga nampak Iman itu pada ucapan dan perbuatannya dan dalam hatinya. Jadi iman terangkai dari perkara-perkara yang disebutkan itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan dan rasulnya. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Ini adalah perintah. Perintah untuk beriman. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk beriman. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk beriman, yaitu untuk membuktikan keimanannya dengan amal, dengan amalan-amalan. Ya yuwaladina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Orang yang sudah beriman disuruh beriman. Apakah di sana ada keimanan ganda? Ada double keimanan. Ada dua keimanan yang harus diisi di dalam hati seorang insan. Tidak. Ya, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menambah iman. Ya aminu billahi wa rasulihi. Tambahlah keimanan kamu kepada Allah dan Rasanya di samping iman yang sudah ada, sudah tertanam, sudah ada di dalam hati kamu. Itu maksud ayat tersebut. Ya, bukan artinya orang yang beriman itu belum sah imannya hingga dia harus beriman kembali. Ya, jadi ini adalah perintah untuk menambah iman. Ya, untuk menambah iman. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan. Seperti kita sebutkan tadi bahwa iman yazidu bi وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما inilah makna syahadatain yang mana tidak akan masuk seorang hamba ke dalam agama yaitu ke dalam Islam kecuali dengan keduanya yaitu dengan bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan la tanfau illa bitawatu'ihima. Dan syahadatan ini adalah amal yang pokok di dalam Islam. Rasul mengatakan Rasul Amri al-Islam. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Yaitu engkau masuk Islam. Ya, oleh karena itu Rasul mentargib umatnya untuk memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam Islam. Yang penting masuk Islam dulu. Ya, masuk ke dalam Islam dulu ya Rasulullah di dalam sejarah kita lihat ya bagaimana beliau menjenguk seorang anak Yahudi, seorang pemuda Yahudi yang ketika itu sedang sakit bahkan hampir sekarat Rasul berkata kepada, eh, kepadanya aslim masuk Islam lah. Lalu pemuda itu melirik bapaknya, bapaknya mengatakan Atik Abul Qasim. Ya, ikuti uh, perkataan Abul Qasim. Maka dia pun masuk Islam dan meninggal, wafat. Dan dia wafat dalam keadaan muslim. Ada seorang yang ingin berjihad kepada Nabi, ber, ber, eh, ber, ingin berjihad bersama Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku ikut perang bersamamu atau masuk Islam dulu? Nabi mengatakan masuk Islam dulu. Dia masuk Islam, lalu dia beramal. Ya, dia masuk Islam, lalu dia ber, beramal, yaitu amalnya jihad. Waktu itu dia belum pernah sholat sama sekali. Karena begitu masuk Islam langsung, langsung ikut ikut perang dan dia terbunuh di dalam peperangan itu sementara dia belum pernah salat satu rakaat pun, belum pernah sujud kepada Allah satu kali sujud pun. Namun dengan syahadatnya dia selamat. Ya, dia selamat. Demikian juga ya e, banyak sekali kisah-kisah lain. Ya di antaranya adalah keislaman Bani Sakif. Ya keislaman Bani Sakif di mana Bani Sakif mau masuk Islam dengan syarat. Ya dengan syarat tidak berjihad, tidak berzakat. Nabi mengatakan dia, nggak mengapa. Yang penting masuk Islam, yang penting masuk Islam dulu. Dari demikian. Nah, kalau ada sekarang antum didatangi oleh seorang eh, apa namanya non Muslim, saya masuk Islam tapi belum saya belum bisa meninggalkan makan babi sama minum tua. Bagaimana itu? dimasukkan dulu ke dalam Islam atau diberhentikan dulu dari tua dan babinya? Hah? Masuk Islam dulu. Ya, syahadat dulu dia. Perkara ya dia belum bisa meninggalkan babinya dan meninggalkan tuanya itu nanti setelah dia masuk masuk Islam. Yang penting masuk Islam dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, coba lihat Rasulullah menerima syarat mereka itu syarat Ya, kalau yang tadi itu bukan syarat, cuma dia belum mampu saja, belum mampu meninggalkan babi, belum mampu meninggalkan tua. Ya. Asal jangan belum mampu meninggalkan berhala saja, karena akan membatalkan sendiri syahadat la ilaha illallahnya. Ya. Nah, saya mau masuk Islam tapi saya masih selera kali nyembah bulu ganja. Ya belum bisa. Karena ucapan syahadat la ilaha illallah terhapus batal dengan apa? dengan syiriknya itu demikian. Tapi kalau amalan-amalan lain yang belum dia belum mampu dia tinggalkan, ya, ya islamkan dulu dia. Ya baru perkara yang lainnya itu menyusul belakangan. Yang penting dia masuk Islam dulu. Nah demikian yang kami Rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak contoh bagaimana beliau mengislamkan manusia, ya mengislamkan manusia. Kemudian baru setelah itu ya membimbing manusia di atas Islam. Maka itu ya, Ibnifidin uh, eh, hidayah itu ada dua. Ada hidayah ilat tarik, ada hidayah fit tarik. Hidayah ilat tarik adalah hidayah ilal Islam. Seorang mendapat hidayah kepada Islam. Hidayah Islam itu yang pertama. Kemudian hidayah fit tarik Hidayah fit tariq yaitu hidayah di dalam menjalani Islam. Inilah hidayah ila sunnah. Jadi hidayah Islam dan hidayah sunnah. Nah, setelah orang mendapatkan hidayah Islam, belum tentu dia mendapat hidayah sunnah. Nah, kalau dia sudah mendapat hidayah sunnah, ya maka secara otomatis dia telah merangkum dua bentuk hidayah. itu Dia adalah orang yang beruntung karena berada di atas siratul mustaqim. Maka dari itu setelah ikrar ia karena budu wa iya karena sain. Ini ikrar Islam, hidayah ilal Islam. Hidayah ilal Islam. Seorang menyatakan ia karena budu wa iya karena sain. Lalu setelah itu apa yang perlu baginya? Apa yang penting baginya? Ihdin siratal mustaqim. Tunjukilah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan sunnah ya, jalan para nabi, jalan para sahabat, yaitu jalan sunnah. Itulah hidayah kedua yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah kita terangkum di dalamnya dua hidayah yang kita minta. Hidayah yang pertama kita ikrarkan, iya karena guru, wa iya karena salim. Hidayah yang kedua itulah yang kita minta. Itu hidayah apa? Hidayah kita di dalam Islam yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku kepada sunnah. Itu itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu jadi lagu kepada akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan sunnah, amalan yang sesuai dengan sunnah, ya akhlak yang sesuai dengan sunnah, ibadah yang sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Itu maksud dari ihdinas siratal mustaqim, itu yang penting Allah wa iyyakum Jadi yang terpenting adalah Islam. Ya, Rasul Amri al-Islam. Nah, demikian. Wahia min amalil qalbi dan syahadat ini merupakan amalan qalbi, amalan hati. Karena syahadat ada syarat-syaratnya seperti yang kita sebutkan kemarin, ada delapan syahadat la ilaha illallah di antaranya apa? Al yakin al munafili lisyah, al ilm al munafili jahli. Yakin dan ilmu ini tempatnya di mana? Tempatnya di mana? di dalam hati. Ya, di dalam hati itu amalan hati. Wa min amalil lisan nutqan. Dan merupakan amalan lisan, yaitu harus diucapkan. Orang yang masuk Islam harus mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tidak boleh dia diam bisu kecuali dia tidak bisa berkata-kata. Ya, orang yang bisa berkata-kata, orang yang bisa berbicara, maka dia harus nut harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, demikian. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa ketika orang masuk Islam, ya maka dia harus mengucapkan dengan domir tunggal, yaitu ashadu tidak nashhadu. Bisa ada orang ramai-ramai masuk Islam, ya maka mereka harus mengucapkan masing-masing ashadu tidak nashhadu. Tidak dengan domir jamak. Jadi tiap-tiap orang harus bersaksi untuk dirinya. Ya, tiap-tiap orang bersaksi untuk untuk dirinya. Demikian itu Fiddin. Rahimani orang-orang. Oleh karena itu masuk Islam nggak bisa diwakilkan. Ya. Masuk Islam nggak bisa di, diwakilkan. Harus yang bersangkutan yang langsung mengikrarkan dirinya. Ya. Yang harus mengikrarkan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nah, ini karena berkaitan dengan statusnya status hukumnya di dunia. Yaitu dengan ucapan lisannya itu dia masuk sebagai seorang muslim. Walatan fa'u illa ihima dan tidak akan bermanfaat kecuali jika selaras hati dengan lisannya. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Ya. Mengetahui, meyakini, menerima, tunduk, cinta dan menafikan, meninggalkan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia delapan syarat syahadat la ilaha illallah yang telah kita bahas sebelumnya. Ini merupakan pilar ya bagi syahadat kita. Maka dari itu ya perlu juga kita ulang-ulangi pengkajian tentang syarat-syarat syahadat syahadatain. Ya, karena itu sangat penting. Syarat-syarat syahadatain. Itu sangat pokok karena tegaknya syarat-syarat itu eh, niscaya tidak akan selaras, tidak akan sejalan agar ucapan kita dengan apa? Dengan hati kita. Wakala ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan nah di sini penulis ingin menjelaskan bahwa iman juga diucapkan istilah iman digunakan juga untuk amalan bahwa amalan termasuk dalam rangkaian iman. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kamu. Yang dimaksud dengan iman di dalam ayat ini yaitu surah Al-Baqarah surat 43 ini adalah salat kamu, yaitu salat kamu yang dahulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, sebelum ya kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Ya, sebelum kaum muslimin salat menghadap Ka'bah, mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah setelah dipindahkan, dialihkan, sebagian orang bertanya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang wafat sementara dia belum pernah menghadap kiblat yaitu menghadap Ka'bah dalam sholatnya. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allah yudhi'u imanakum." Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kamu, yaitu sholat kamu sebelumnya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata iman untuk amalan yaitu salat. yakni salatakum ila baitil Maqdis qabla tahwil kiblah. Salat kamu menghadap Baitul Maqdis sebelum di, dialihkannya kiblat ke Ka'bah. Sama salata kullaha imanan. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat itu sebagai iman. Semua salat. Karena salat kamu sebelumnya mencakup sholat wajib dan sholat sholat sunnah. Wahai ahli amal amalil qalbi wal jawarihi wal, eh, wal lisan wal jawari Dan sholat itu adalah amalan yang komplit. Rangkai di dalamnya, terangkum di dalamnya amalan kalbi Ya, seperti khusyuk. Ya, khusyukan hati, hadirkan hati. Ya, kemudian ikhlas, ini juga ada harus ada di dalam salat Doa, pengharapan. Ini harus juga ada di dalam salat Wal lisan, zikir-zikir, istighfar, doa yang ada di dalam salat Demikian juga amal jawari, yaitu rukuk dan sujud. Ya, rukuk dan sujud, takbir kita mengangkat tangan dan lain sebagainya ini merupakan amalan jawarih di salat. Jadi salat adalah amalan yang komplit, terangkum di dalamnya berbagai e, ragam dari amalan, mulai dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih. Baik. وجعل النبي الجهاد وقيام ليلة القدر وقيام رمضان وقيام وقيامه وقيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menempatkan jihad siang Lailatul Qadar, siang bulan Ramadan dan siangnya ya menunaikan seperlima dari harta ghanimah dan lainnya termasuk dalam rangkaian iman. Banyak sekali hadisnya. Rasulullah pernah ditanya tentang afdalul afdalul iman. Ya, Rasul menjawab yaitu al jihad. Ya, al jihad. Dan satu kesempatan Rasul mengatakan mengkoma Lailatul Qadri imanan wa wahtisaban wa qama ramadana wa qama ramadana imanan wa hisaban. Demikian juga ada ul khumus seperti yang akan disebutkan nanti hadis Ya ketika Rasulullah yaitu tentang delegasi Abdul Qais. Rasul mengatakan amurukum bil imani billah. Aku perintahkan kamu untuk beriman kepada Allah semata. Tahukah kamu apa itu iman? Mereka menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi Rasul menjawab yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamus salah, itaiz zakah, wa antu tu'addu minal maghnami al-khumus. Kamu menyerahkan seperlima dari harta ghanimah. Ya, seperlima kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Jadi Allah uh, Rasulullah di dalam hadis-hadis dan dalam banyak hadis yang memasukkan jihad, siam Lailatul Qadri, siam Ramadan, siam Ramadan menyerahkan seperlima dari harta ghanimah kepada Allah dan Rasulnya termasuk dalam rangkaian iman dan semua itu adalah amal Jihad adalah amal jawari. Siam dan siam juga merupakan amal jawari. Ya, menyerahkan seperlima dari harta rampasan juga merupakan amal amal jawari dan itu semua minal iman termasuk rangkaian iman. Wasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayil amali afdal. Amalan apakah yang paling afdal? Nabi menjawab imanun billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, ketika Rasulullah ditanya tentang iman yang paling uh, amal yang paling utama, Rasulullah masukkan iman kepada Allah dan Rasulnya ke dalamnya, ya, ke dalam ya eh, kategori amal yang paling utama. Jadi Rasul mengidentikan iman dengan amal. Jadi tidak bisa terpisah antara iman dan amal. Misalnya ya Allah wa dan ini jelas menegaskan kepada kita semua bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari amal. Amal harus masuk dalam rangkaian iman. Ya. Nah, dalam hal ini tidak perlu kita bahas apakah ima, amal syarat iman karena ini merupakan ya satu talbi yang dibuat oleh kaum khawarij ya untuk me, apa namanya kita katakan menafikan iman dari orang-orang yang e, melakukan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis Nabi layak nizani hina yazni wahwa mukmin Mereka mengatakan iman eh, amal adalah syarat iman. Ya, tidak ada amal berarti tidak ada iman. Lalu dari situ mereka mengambil satu kesimpulan hukum yaitu pelaku-pelaku dosa besar ini maslubul iman, artinya orang yang tidak beriman. Artinya lagi mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini. Baik. Maka dari itu sonifitik setelah kita membahas tentang rangkaian iman, kaulun wa amalun, nah ini tidak akan sempurna, tidak akan jelas, ya kecuali dengan menyertakan pembahasan berikutnya, yaitu tentang iman yajid wa wayanfus. Kalau kita berhenti kaulun wa amalun, nah ini akan masih menyisakan, masih menyisakan uh, lebus, yaitu kesamaran, subhat. Khususnya bagi orang-orang yang me, apa namanya kita katakan me, me, memasukkan masalah ya seperti misalnya khawarij mengatakan amal syarat iman amal syarat iman nggak ada amal nggak ada iman nah untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut maka ahli sunnah wal jamaah menambahkan satu kalimat yang penting di dalam ta'riful iman yaitu apa yazid wa wa Inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Ya. Adapun hujjah al-murji'ah sudah patah tadi dengan apa? Qaulun wa wa amalun. I'tiqadun qaulun wa amalun. Dengan itu sudah terbantah ya subhat orang-orang murji'ah. Nah tinggal subhat orang-orang khawarij. Ya, di mana bedanya? Mereka mengatakan eh, amal adalah syarat iman. Ahlu sunnah mengatakan amal rangkaian iman. Amal rangkaian iman. Eh, eh, Khawarij mengatakan amal syarat iman. Nah, demikian. Nah, untuk memperjelasnya maka ahlu sunnah yang mem mempertegasnya dengan ucapan mereka dengan perkataan dua yang ku Iman naik dan bisa iman bisa turun. Ya, amal manusia tidak bisa dijaga tetap dalam kondisi prima, nggak bisa. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya bahwa amal yang kadang naik kadang turun jangankan amal jawari amal hati saja kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun mad ya soal yang ke-38 mad dalil apa dalilnya ala ziyadatul iman wa nuqsanihi apa dalilnya yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan iman juga bisa berkurang jawabnya adalah banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya adalah liyazdadu imanan ma imanihim wajidnahum huda wa yazidullahu alladhina hadaw huda walladhina hadaw zadahum huda wa yazdadu alladhina amanu imanan fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Ini jumlah ayat dan nanti banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan naiknya iman, bertambahnya iman. Agar bertambah iman mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Lihat zadu imanan ma imanihim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman yaitu untuk menambah ke keimanan. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbu tambahkanlah ilmuku. Bertambahnya ilmu ya secara otomatis akan menambah iman. kini kini fitil. rahimani wa rahimakumullah. Ya wa wazadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bertambah bagi mereka kecuali iman dan berserah diri kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam uh, dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang bertambahnya iman ahli iman dengan kata-kata. Ya. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Jadi ya, antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman." ya hati Bani Adam di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikkan ya Allah bolak-balikkan kehendaknya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat supaya meminta kepada Allah keteguhan iman. Ya, keteguhan iman. Karena iman, eh, karena hati manusia itu di antara dua jari Allah yang dibolak balikan Allah sekehendaknya. Ya, ini menunjukkan bahwa ahlu iman kadang-kadang naik imannya, kadang-kadang turun. Nah, kita mohon kepada Allah supaya iman kita tidak drop, jatuh, turun bahkan hilang sama sekali. Ya, kita minta keteguhan di atas iman. Dan pertambahannya, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik. Ya, dua doa ini Ikhwan memiliki makna yang sangat dalam. Pertama ya ya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ala dini. Yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman kita ditetapkan pada dasar iman, tidak keluar dari iman. Tsabbit qalbi ala ala di atas agamamu. Ini kita minta keteguhan di atas aslul iman. Hingga tidak keluar dari lingkaran iman. Yang kedua yang musarrifal qulub, sarrif qalbi diilah taatik. Ini untuk ziyadatul iman, untuk penambahan iman. Kita minta kepada Allah agar hati kita diarahkan untuk mentaati Allah. Karena dengan mentaati Allah ini akan bertambah iman kita dari aslul iman. Dari asal iman akan ber, bertambah. Nah, Jadi kita meminta dua hal di dalam doa itu. Ya di dalam doa yang kita bacakan tadi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kita meminta dua hal. Yang pertama, ya keteguhan di atas aslul iman. Yaitu tidak turun sampai ke derajat kufur. Keluar dari agama Allah, tabit qalbi ala dinik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun menjaga walaupun sebesar darah dari ke keimanan ya jangan sampai hilang sama sekali kalau hilang sama sekali tidak ada lagi iman di dalam hati maka kita tergolong orang-orang yang yang kufur orang-orang yang kufur hilang iman sama sekali dari dasar hati kita ya keluar dari aslul iman ya keluar dari dasar iman ya murtad dari agama Allah keluar dari agama Allah atau melakukan salah satu dari pembatal-pembatal iman dan pembatal-pembatal Islam. Waliyadzubillah. Jadi kita mohon keteguhan di atas aslul iman. Itu yang pertama. Sabit di ala ala ini. Yang kedua kita minta penambahan iman karena kita diminta untuk ya apa namanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk meminta kepada Allah penambahan iman, penambahan iman. Wa ya kulub, qulub, al qalbi ila ila taatik. Ya, kepada ketaatan untuk menambah keimanan kita. Ini merupakan salah satu dalil Fanifidin bahwa iman itu bertambah dan ber, berkurang. Nah, kalau sesuatu bisa bertambah, artinya apa? Bisa ber, berkurang dia. Ya. Satu yang bertambah pasti bisa ber, berkurang. Baik, Nah, adapun dalil yang dibawakan oleh penulis di sini itu hadis Handola. Rasul mengatakan, "Lau annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi la safahatkumul malaikatu." Au kama qala. Seandainya kamu berada dalam kondisi seperti kondisi kamu pada saat berada di sisiku, kata Nabi, maka di para malaikat akan menyelami kamu di jalanan dan di pasar-pasar itu akan akan senantiasa memberikan kabar gembira dan memberikan e, selamat ucapan selamat kepada kamu. Ini hadis panjang sebenarnya yang Fitin. Ya diriwayatkan oleh Imam Muslim e, dari Hamdalah al Usaidi. Dari Hamdalah al Usaidi. Hadisnya ma'ruf. Dia mengatakan, wa kana min kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabi Rasulullah dan hambalah ini termasuk salah satu dari penulis sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah punya sekretaris juga apa Rasulullah punya sekretaris dan salah satu sekretaris Rasulullah juru tulis maksudnya ya, eh, juru tulis kutab wa kana min kutab Rasulillah Antolah termasuk salah satu kutab yaitu penulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan bahwa ini lebih umum dari dari sekedar penulis wahyu. Jadi semua surat-surat Rasulullah ya di antara yang ditulis oleh Han Wala. Nah Handalah ini berkata dia, Fala. ini Abu Bakrin. Fakal. Abu Bakar bertemu dengan Gu, lalu dia berkata, Kaifa anta ya Hantalah? Bagaimana kabarmu wahai Hantalah? Kal Hantalah mengatakan, Kultu. Aku berkata, Hantalah menjawab, Nafaqa Hantalah. Hantalah telah jadi orang munafik. Hantalah jadi orang munafik. Kal Abu Bakar berkata, Subhanallah, mata kel. Ya, itu Subhanallah menunjukkan ketakjuban, Allah keterkejutan. Ya, ada apa? Kenapa Allah tiba-tiba uh, berkata demikian? Mata kel, apa yang kamu katakan? Palkul itu maka Allah mengungkapkan ya uh, isi hatinya, apa yang uh, mengganjal di dalam hatinya. Dia mengatakan, Nakunu inda Rasulillah Yudhakiruna Nabi nar wal jannah Hatta ka'anna ra'ya Ka'anna ra'yu ain Hatta ka'anna ra'ya ain Atau ka'anna ra'yu ain Ada dua bacaan Kita berada di sisi Rasulullah ya, Kita sering berada di sisi Rasulullah Rasulullah mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Hingga seolah-olah seakan-akan neraka itu ada di hadapan mata kita. Surga dan neraka itu ada di hadapan mata mata kita. Fa'idha kharajna min indi Rasulillah afasnal azwaj wal aulad wal tayyihat. Dan apabila kita sudah pulang, ya sudah meninggalkan Rasulullah, keluar dari majelis Rasulullah, Afasna al-azwaj. Afasna al-harawi dan yang lainnya mengatakan, eh hawalna wa marasna wa stagalna bihi. Yaitu kita sibuk dengan istri, ya, sibuk bermain-main dengan istri, dengan anak-anak dan dengan doyat. Doyat yaitu jamak dari doyat, Itu ma'ayish ar-rajuli min, min, min malin wa hirfah wa sana'ah. Kita sibuk dengan harta, pekerjaan dan ya apa namanya kesibukan-kesibukan ya dengan pekerjaan dengan ya tugas dan dengan harta kita nah demikian ini keluhan dari hamba ya kalau kita berada di majelis seolah-olah ya surga dan neraka ada di hadapan mata mata kita nah itu maksud maksudnya adalah meningkat ke keimanan ya. seiring dengan meningkatnya makrifat nah, di dalam majelis ya kita mendengar ilmu, ya bertambah iman kita seiring dengan bertambahnya ilmu. Ya, kita mendengarkan banyak hal, ya naik keimanan kita ya di dalam majelis. Namun begitu kita pulang ke rumah, maka suasana lalai seolah-olah menyergap kita. Kita bermain-main dengan istri dan anak, ya bercengkrama dengan istri dan anak. Kemudian kita sibuk mengurus pekerjaan, tugas, dan lain-lain sebagainya. Kesibukan-kesibukan kita. Mengurus harta. Itulah yang dirasakan oleh Hanzalah. Tanasina kasiran. Hingga kita lupa banyak hal yang kita dengar di majelis. Indonesia Ini menunjukkan penurunan iman. Ya, penurunan iman. sering dengan menurunnya makrifat menurutnya il, ilmu. Lupa. Lupa adalah lawan ilmu. Ya, lupa adalah musuh ilmu. Karena ilmu itu artinya tidak lupa. Ya, kalau lupa berarti berkurang ilmunya. Lupa dia. Ya, orang yang lupa dikatakan tidak berilmu. Kalau antum ikut ujian, lupa jawabannya, artinya antum tidak tidak tahu. Nah, Alhamdulillah merasakan penurunan ketika sudah berada di rumah. Ya, ketika sudah berada di rumah, dia merasakan penurunan iman. Fakol Abu Bakar, maka mendengar itu Abu Bakar mengatakan, "Wallahi, wallahi inna lana misla lahada. Demi Allah, ya Alhamdulillah, aku juga merasakan seperti itu. Oh, ternyata bukan Alhamdulillah saja yang merasakan itu. Abu Bakar ya eh, sahabat yang paling utama, ya manusia yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan umat ini. Abu Bakar Siddiq juga merasakan seperti itu. Nah ini sah-sah saja, ini normal namanya kayak gitu. Ya kalau di rumah ya kita bercengkrama dengan dengan istri dan anak. Karena ya suasana juga, juga lain, tidak seperti kita berada di di majelis taklim seperti ini atau di majelis ilmu Ya, pada satu meningkat eh, sedang meningkatnya keimanan, sedang tinggi-tingginya iman. Nah, begitu pulang ke rumah kita bersengkama, ada sesuatu yang kita lupakan. Ya. Kalau di dalam majelis seolah-olah surga dan neraka terbayang, tergambar di depan mata kita, maka di rumah ya kita eh, apa nama kita katakan sejenak tenggelam bersama ya kesibukan-kesibukan duniawi, mengurus pekerjaan, mengurus, mengurus harta kebun ataupun mengurus perdagangan. Ya, kalau sudah keluar dari majelis ilmu sudahlah, sudahlah mulai ya. Ya, handphonenya udah bunyi aja, terang kering drum kan begitu ya. Nah, di dalam majelis kita nggak terpikir itu. Ya, bahkan ya kita tidak terpikir punya handphone kan begitu ya. Tapi begitu selesai taklim, handphone aja yang dilihatin. Kenapa rekan bisnis nggak melepon-lepon Kan begitu. Demikian itu kita rasakan juga. Ya. Dan itu tidak berlebihan karena manusia yang paling utama di kalangan umat ini setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq juga juga merasakannya. Itu wajar, itu normal. Ya, itu biasa. Nah, kalau majlis talim seperti ini antum ingat. Tapi kalau sudah di lapangan bola itu lupa. Kenapa? Jadi main-main. Tapi di sini yang ingat sabar, sabar gitu ya, ingat. Tapi kalau lama, kadang-kadang lupa. Itulah iman bukan itu Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Di sini kita ingatkan supaya berlemah lembut, jangan berkata kasar. Di luar, di lapangan bagaimana? Iya, kata-kata yang nggak perlu juga diucapkan. Begitulah dia manusia. Ya, untuk mempertahankan ya, keimanan itu sulit. Bahkan mustahil. Ya, seperti Handola saja dia merasa tidak bisa mempertahankannya. Dan Abu Bakar juga merasakan seperti itu. Apalagi kita. Ini bukti yang nyata itu bahwa iman seorang manusia itu pasti naik dan pasti turun. Ada waktu-waktu meningkatnya dan ada waktu-waktu dia lupa. Ya, maka dari itu Ya, dikatakan manusia karena dia suka lupa. Ya, nasia Adam wa nasia tahu ada lupa dan lupa juga anak keturunannya. Jadi lupa adalah sifat manuh, manusia. Siapa yang gak lupa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ya, wa makan rabbuka nasiya. Dan Rabb kamu tidaklah lupa. Selagi, selagi, kita masih berstatus manusia, kita lupa. Jangankan kita nabi saja lupa. Ya. Ya, hingga ter apa namanya? tercampur baur beberapa ayat, beberapa surat atas beliau. Ya, tercampur baur. Ya, sayyabatni hur, Ya, surat Hud telah membuat aku jadi kacau. Nah, itu hafalannya ya tercampur-campur antara satu ayat dengan ayat yang yang lainnya. Demikian juga Rasulullah pernah lupa sholat empat rakaat jadi dua dua rakaat. Itu Nabi. Ya. mungkin ada yang apa salahnya Allah menegur waktu sholat kan begitu ya. Turun wahyu waktu sholat supaya naik lagi. Enggak, Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan sifat lupa dari Rasulullah pada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah juga lupa manusia biasa kul inna ma'ana basyarun mislukum yuha ilayya Rasulullah juga bukan Tuhan beliau juga lupa cuma lupanya beliau tidak sama dengan lupanya kita kita terlalu banyak lupanya nah demikian nah. jadi demikian lalu bagaimana pantolak Tuhan wa Abu Bakrin hatta dakalna ala Rasulillah maka keduanya juga ah, keduanya pun memutuskan untuk menemui Rasulullah menanyakan masalah ini. Ya, karena mereka ini para sahabat, ya, akal hatakan lupa yang paling sedikit bebannya, ya, yang paling sedikit mengada-ngada. Kenapa? Karena ada masalah langsung bisa bertemu Rasul. Ini keutamaan sahabat yang nggak bisa kita dapati, yang tidak bisa didapati oleh generasi sudah mereka. Karena mereka ada masalah, langsung datang kepada Nabi. Nah seperti masalah ini nggak bisa dipecahkan oleh kedua sahabat yang mulia ini Abu Bakar dan Hamzah radhiyallahu anhu maka mereka datang kepada Rasulullah hatta daqalna ala Rasulillah kami pun datang menemui Rasulullah qultu maka Hamzah buka bicara angkat bicara Nafaqa Hamzah ya Rasulullah Hamzah jadi munafik ya Rasulullah Faqala Rasulullah, "Wa Ada apa rupanya? Qultu, "Ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya ain." Fa idza min indika, a'afasna azwaj wal aulad wal daymat. Nasina kathiran. Ya Rasulullah, kalau kami berada di dekatmu, engkau mengingatkan kami kepada surga dan neraka, Seolah-olah kami melihat surga dan neraka, neraka itu. Itu bertambah keimanan kami. Wa idza kharajna tapi apabila kami sudah bubar dari majelismu, kami sudah bermain-main dengan istri, dengan anak-anak dan mengurus ya harta benda dan pekerjaan, kami banyak lupa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafat lasafahatumul malaika ala kursikum wa fi turukikum walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan telah sama Nabi mengatakan Demi Allah dan jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian senantiasa berada dalam kondisi seperti kalian berada ya di sisiku dan pada saat kalian berzikir itu pada saat kalian ingat bisa para malaikat akan eh, akan menyelami kamu di atas uh, kamu yaitu kasur-kasur kamu di atas tempat tidur kamu di depan-depan kamu dan di jalan-jalan kamu akan tetapi ya alhamdulillah Sa'atan wa sa'atan. Saat, ya, saat kadang-kadang naik, ya, saat kadang-kadang turun. Saat naik, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Itulah dia iman iman manusia. Saatan saatan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang satu saat dia naik, kadang-kadang satu saat dia dia turun. Nah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya kepada Hanbalah bin Al Usaidi. Ya Hanbalah saatan buat saatan sa'atan wa sa'atan. Demikian itu itu. Ya, itu langsung menjelaskan bahwa sesaat kadang-kadang iman kita naik, sesaat kadang-kadang iman kita turun. Saat lagi nanti naik, saat lagi nanti turun. Demikianlah kita menjalani waktu ini dengan kenaikan dan penurunan iman. Ada waktunya naik iman itu, ya. Ada kadangkala turun iman itu. Ya, naik dengan bertambahnya ilmu dan amal kita. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu shalihat. Iman dan amal saleh. Iman, ilmu dan amal saleh. Meningkat ilmu kita, naik iman kita. Sering dengan itu naik juga sempurna juga amal kita. Karena amal tidak akan sempurna tanpa ilmu. Ya, ya amal tidak akan sempurna tanpa ilmu. Nah, kadang kala turun ilmu kita dengan apa? Dengan banyak lupa ya lupa ini lupa itu hingga berkurang juga kualitas amal kita karena banyak banyak lupanya nah turun nah nanti ada kalanya naik kembali dan ada kalanya turun itulah dia iman manu manusia ya fanifidin azami Allah wa iyyakum baik jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela hanzalah karena penurunan imannya. Ya, karena demikian sudah adanya. Demikianlah adanya. Manusia akan mengalaminya. Tidak mungkin imannya terus naik. Tidak mungkin. Ada waktunya ia akan akan turun. Tapi turunnya jangan sampai keluar dari aslul iman. Ya, ya di, di kalangan sahabat sendiri. Apakah generasi sahabat adalah orang-orang yang maksum? Lepas dari kesalahan? Mereka adalah manusia biasa yang tidak juga lepas dari kesalahan. Ya, tidak juga lepas dari kesalahan. Ya seperti kita lihat ada sahabat yang bahkan sampai ada sahabat yang dihukum hak itu Mereka manusia biasa. Cuma mereka tetap menjaga konsistensi iman mereka. Tidak turun dari dasar iman. Ya, dan terus memelihara tingkat ya kualitas dari iman mereka. Dan demikian. Dan mereka adalah manusia yang paling tinggi derajat keimanannya, tingkatan keimanannya. Ya grafik yang tertinggi, grafik maksimumnya itu ada pada para sahabat. Yang tidak bisa akan disamai oleh grafik maksimum dari kita. Ya. Jadi ada grafik maksimum, ada tingkat apa titik maksimumnya. Nah ini yang yang yang tertinggi di kalangan umat Muhammad adalah para sahabat ya dengan ru'yah mereka, dengan melihatnya mereka kepada Rasulullah, bertemunya mereka dengan Rasulullah. Ini merupakan suatu titik iman yang paling tinggi. Dan mereka beriman kepada Rasulullah. Ya, yang tidak bisa disamai dan dicapai oleh titik keimanan siapapun di kalangan umat ini. Nah, demikian bukan Rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan artinya iman mereka tidak turun. Kita lanjutkan soal yang ke-39. Nah, di dalam riwayat lain Ibn Fidin masih riwayat Handola ya disebutkan oleh Ibnu Muslim ya dari jalur yang lain dikatakan itu summa itu ilal bait uh, ah, afwan kunna inda Rasulillah mawa'adna wa dzakkarana an-nar kami berada di sisi Rasulullah beliau fawa'adana Faidah eh, karena bina Rasulullah memberikan kami nasihat dan mengingatkan kami kepada neraka Tumma itu ilal baik. Kemudian ketika aku pulang ke rumah hak tul, sebian Wala adutul mar'ah Ketika aku sudah pulang ke rumah Aku bermain-main Bercengkrama, bersenda gurau dengan anak-anak Dan bermain-main dengan istri ini menunjukkan kegiatan sahabat sudah itu. Ini faedah lain yang mau kita petik dari hadis ini. Ya. Artinya mereka di rumah juga ya sebagaimana manusia biasa bermain-main dengan anak-anak, ya bercengkerama dengan istri. Apa yang dikabarkan oleh Hanzalah di dalam hadis ini menunjukkan gambaran kondisi mereka di rumah. bukan Bukankah demikian? Ya. Jadi mereka ada waktunya di rumah bermain-main dengan anak-anak. Nah main-main dengan anak-anak ini banyak faedahnya. Satu untuk menumbuhkan, untuk meningkatkan keakraban antara ayah dan anak. Ini penting. Banyak para orang tua yang mengabaikan hal ini. Hingga sebagian orang tua atau ayah atau bapak ada yang menjadi monster bagi anaknya. Kalau udah pulang bapaknya itu nggak pernah main-main dengan anaknya. Bapak muka garam kan gitu ya nggak suntuk kalau lagi suntuk bisnisnya gitu ya pokoknya macam monster lah si anak juga kurang akrab dengan bapaknya dia jarang main-main dengan anak-anaknya ya nggak akrab nggak akrab dia dengan anaknya ya nah ini penting untuk perkembangan psikologi anak ini penting bermain-main dengan dengan anak ya untuk menumbuhkan keakraban kedekatan dengan anak itu main-main dengan anak Fadahaktu asibian. Atau eh, eh, Apa asal kata dih? Tertawa-tawa ya. Artinya bermain-main girang gembira dengan anak-anak. Kejar-kejaran kayak main apa yang dengan anak-anak. Ya, lomba lari main-main dengan anak-anak ini banyak faedahnya itu Yang pertama Ya di samping itu juga olahraga. Pagi-pagi antum kejar-kejaran dengan anak-anak olahraga juga. Ya, olahraga itu. Kadang-kadang kita olahraga malas kan begitu ya. Ya main-main dengan anak-anak, olahraga kejar-kejaran dengan anak-anak di dalam rumah. Kalau rumahnya kecil ya di lapangan lah. Makanya buat halaman kalau buat rumah itu. Ya, ada tempat ber bermain dengan anak-anak. Gendong-gendongan, apa, dan sebagainya. Main-main dengan anak-anak. Ciptakan suasana akrab dengan anak-anak dengan bermain karena namanya dunia anak-anak itu dunia ber bermain. Nah, siapa yang paling berhak untuk meladeni anak-anak bermain? Yang paling patut siapa? Ayahnya. Ya, ayahnya. Iya dong, di kejar-kejaran, main kuda-kudaan. Nah, banyaklah. Ya, nggak perlu saya perinci di sini karena antum mungkin sudah pakarnya bermain-main. Ya. Yang anak-anak. Nah, ini penting. Jangan di jangan diabaikan. Ya, ini satu sisi dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan. Ya, tidaklah orang itu terus fokus dengan pekerjaannya, terus fokus dengan masalah-masalah agama, akhiratnya, tapi melalaikan masalah ini. Ya, melalaikan masalah itu. Nah, jadi kalau antum punya anak jangan lewatkan ini. Ya, jangan lewatkan fase-fase seperti ini atau masa-masa seperti ini. Nah, kalau dia udah besar nggak mau lagi dia kan gitu. Oh gitu dia Udah lain permainannya. Nah, gitu. hak Fatohaktu asibian Asibian sobi Anak-anak kecil Ya, Nabi sering itu ya bermain-main dengan Hasan dan Hussein menggendong dia apa dan lain sebagainya kejar-kejaran ya demikian dengan itu Alhamdulillah, wa iyyakum jadi samping itu olahraga juga seperti disebutkan tadi ya olahraga itu Nah, berkeringat kita main-main dengan anak-anak itu manfaat. Ya, nah nggak bisa beri treadmill kan begitu ya main-main kejar bicara dengan anak-anak. Treadmill itu itu yang alat itu jalan sendiri itu. Nah, kalau nggak bisa beli itu 5 juta, 6 juta mahal sekali ya main-main aja dengan anak-anak kejar-kejaran. Anak-anak suka itu. Ya. Tapi kalau bapaknya akrab dengan anaknya. Tapi kalau bapaknya nggak akrab dengan anaknya, mana mau anaknya ya di batang kerenut jadi begitu ya atau jarang gitu ya. nggak mau nggak tertarik anak-anak itu main dengan dengan kita nah demikian yang kami bikin jadi penting jadi ini menunjukkan kebersamaan seorang ayah dengan anaknya di rumah penting bukan itu sangat menentukan bagi perkembangan psikologi anak makanya dari itu kita katakan kalau anak itu belum siap untuk dilempar keluar jangan dilempar keluar kasihan dia akan berpengaruh pada psikologi dia. Nah, para sahabat dulu demikian. Mereka main dengan anak-anak biasa. Ya, mereka didik. Ya, dia ciptakan suasana ter, eh, kondusif di dalam di dalam rumah. Ya, demikian. Nanti harus bertolak dari rumahnya. Ya, rumah sebagai madrasah pertama. Oleh karena itu dikatakan bahwa al-um ibu adalah madrasah bagi anak-anak. Madrasah itu apa artinya? Madrasah itu artinya tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, demikian ikhwanifiddin. Azan ya Allah wa iyyakum. Nah, itu akan teringat sampai anak itu deh dewasa. Nah, demikian. Jadi bukan kebutuhan materi saja dipenuhi. Jangan silap. Ya. Nah, ada yang mungkin berasumsi, wah saya kan sudah penuhi semua, saya belikan semua. Anak-anak gak ingat itu. lah. Anak-anak gak akan ingat harta yang kita karena gak nampak bagi dia. Yang lebih berkesan apa? Ya kebersamaan. Ya seperti ini yang dicontohkan oleh Hamzah. Dan Nabi juga tidak mempermasalahkan hal itu. Dan Nabi juga melakukannya. Ya, Nabi juga melakukannya. Nah itu yang akan teringat oleh si anak. Tidak yang lainnya. Ya, keakrapannya dengan ayahnya. Hingga dia dekat. Nah kalau dekat, ini satu poin. Rilis poin bagi ayah untuk ya bisa lebih ya kita katakan memberikan warna kepada anaknya. Tapi kalau sudah renggang, jauh, apalagi ada kesan semacam dibuang, ya sudah, anak juga. Ya, kadang-kadang juga nggak nggak ada apa namanya, nggak ada e, rasa kepada ayahnya. Nggak ada rasa, kalau nggak ada rasa, ya nggak ada rasa hubungan, nggak ada rasa kedekatan dengan dengan ayahnya. Ya. Dia, dia akan cari dunia lain, kesibukan lain, ya perhatian lain selain dari ayahnya lain dari orang orang tua. Dan kalau sudah begini berarti bukan begitu, rugi juga demikian. Jadi apa yang dicontohkan oleh hamba itu penting untuk kita tiru bukan begitu. Ya, jadi jangan bakil bermain-main dengan anak. Ya, jangan bakil bermain-main dengan anak. ini saja. Ya, ini saja. Wala'abdu tu a. Nah, yang kedua, dan aku bercengkerama dengan istri. Nah, bercengkerama dengan istri ini juga penting ya bercengkerama dengan istri juga penting ya di dalam kehidupan seorang muslim untuk menambah vitalitasnya ya untuk menambah semangatnya bekerja bahkan untuk membantu ya perkara-perkara ukhrawinya Nabi mengatakan ketika berkata ah, ketika Jabir menikah ya halal bikran tidak kamu lebih baik menjadi gadis atau wa buka, Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Ya. Artinya di sini yang pentingnya bukan bukan gadisnya tapi apa? Tujuannya, tujuannya apa? Intinya apa? Kita bisa bermain-main dengan dengan istri. Dan itu lebih besar kemungkinannya pada seorang Jadi, walaupun janda tidak menutup kemungkinan untuk bisa seperti itu. Ini jadi tujuan yang jadi fokus di sini adalah bermain-main ciptakan suasana yang yang harmonis, yang enak di dalam rumah. Tapi kalau suasana di dalam rumah sudah tegang, ini payah ya Bani Ingat hadis yang kita sampaikan baru lalu, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat hadis? Hah? <laughs> Gimana bapak-bapak ini? Ya? Ada. Ada yang ingat? Nah? Budi? Baik. Ada yang ingat? Yaitu iblis yang mengirim sabda-sabda dunia ke kepada manusia. Ada yang tidak pulang menghadap kepada iblis dan berkata, aku sudah melakukan ini dan ini. Iblis mengatakan, kamu belum buat apa-apa. Ingat hadisnya. Lalu datang satu orang lagi dan berkata, aku telah berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Artinya membuat renggang, akhirnya pecah, rusak rumah tangganya. Kata Ibu mengatakan, ah kamu baru saja. Kata, kata ibu. Nah, jadi rusak rumah tangga ini merupakan rumah tangga adalah pondasi yang paling dasar dalam masyarakat muslim. Nah, kalau ini sudah rusak ya dan banyak rumah tangga-rumah tangga muslim yang rusak, maka eh, akan mudah ya masyarakat itu akan digerogoti dari luar maupun dari dari dalam. Bahaya. Maka dari itu Nabi banyak menjelaskan kepada kita bagaimana menjaga keharmonisasian rumah tangga, bagaimana menciptakan suasana yang baik di dalam rumah tangga. Bagaimana cara mendidik anak di dalam rumah supaya dia betah di rumah, ya betah dengan ayahnya, betah dengan ya lingkungan rumahnya, Ini dia tidak cari pelampiasan di di luar. Nah kalau dia cari pelampiasan di luar ya sudahlah jadi preman lah. Ya kan anak-anak kita lihat kegagalan pendidikan apa namanya pendidikan orang tua kepada anaknya itu tadi anak-anak sudah nggak betah dia di rumah tidak akrab dia dengan orang tuanya, dia iya. mau cari yang lain, maka dia akan nyandar ke teman-temannya. Orang tuanya nggak jadi rujukan. Nah demikian. Nah kalau sudah demikian ya sudah, anak itu akan menjadi anak yang liar. Saya bukan itu bin. Rahimani wa rahimani Jadi ya demikian juga bermain-main dengan istri. Ini penting, bukan itu bin. Ya di samping itu juga olahraga sebagaimana kita katakan tadi ya. ya. Uh, permainan kata Rasulullah adalah batil kecuali tiga. Bukan berarti menafikan permainan-permainan yang lainnya. Cuman ketiga permainan ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah apa? Yaitu orang yang melatih kudanya. Ya, seorang yang mempertajam keahliannya memanah. Dan yang ketiga seorang yang bermain-main dengan istrinya. Apa tujuan bermain-main dengan istri? Kalau mengasuh kuda, melatih kuda dan menajamkan keahlian memanah jelas itu untuk apa? Untuk perang, ya, untuk perang. Dan apa faedahnya bermain-main dengan istri? Ya, apa faedahnya? Ini dikatakan ini permainan yang berkah. Ya, sebenarnya kalau kita kaji panjang sekali ini Ya, kita harapkan ada daulah gitu. lagi. Jadi satu untuk menjaga keharmonisasian di dalam rumah tangga. Harmonis rumah tangga akan menciptakan suasana yang baik. Istri juga termotivasi untuk apa? Untuk mendidik anak dengan dengan baik, ya, mengurus rumah tangga dengan baik, ya, memberikan yang terbaik untuk suami dan anaknya. Nah kalau suami diurus dengan baik, anak diurus dengan baik, baik pula ya keluarga tersebut, rumah tangga tersebut. Nah, baik pula satu dari beberapa kita katakan titik-titik atau poin-poin penting di dalam masyarakat Islam. Nah, demikian. Karena masyarakat kan terbentuk dari apa? Dari rumah tangga rumah tangga. Ini yang paling dasar. Nah, kalau ini roboh maka robohlah seluruhnya. Ini Ibn Fiddin. Azan ya Allah wa Baik, kita lanjutkan poin yang ke sembilan. قال ما eh, dalil ala tafaduli ahli iman. atau ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Insya Allah. Nah, demikian saja bagian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa آپ کے